الجمعه 39 الحمد لله ما شاء الله تقدموا الفاتحة الحمد لله ما شاء الله الرحمن الرحيم الرحمن Bismillahirrahmanirrahim Al-Maulidul Barzanziyu Bismillahirrahmanirrahim Abtadil imla abismidzatil aliyah Abtadiu ngawiti sapa ingsun Abtadiu ngawiti sapa ingsun al imla'a ing imla Imla niku napa nulis eh, menulis ilmu atau mengajarkan ilmu jenis imla' Al imla ing imla ngajarno ilmu ta nulis ilmu. Oleh ku ngawiti bismidzati kelawan juk pertulungane zat jelaluk pertolongan idat al aliyati kang luhur. Abta diungawiti sapa ingsun oleh ku ngawiti mustadiron hale wong sing njaluk deres. Darun niku maknane apa? Deres-deres itu e, pemberian yang banyak yang dahsyat. Engson jaluk deres jaluk akeh faidul barokati eng lumai bere pira-pira berkah. Mustadiron hale wong sing jaluk deres jaluk banyak faidul barokati eng lumai bere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang maringi sopo Allah song kata nala ya nalu nailan terus diikutkan wazan afalan oboh anala yunilu inalatan. Alama ing atase perkara ana kang paring sapa Allah hu ing ma. Wa aula lan tekse paring sapa Allah hu ing ma. Samin aula yuli ila an imanane ya paring. Wa usan nilan ngaping pindoni ingsun. Wa usan nilan ngaping pindoni ingsun. Bihamdin kelawan pujian. Bihamdin kelawan pujian mawarituhu kang utawi nggon lewate hamdun utawi nggon tumekane hamdun iku saikhatun iku gumlender gumlender maknane nyaman kata napa saikhal lisyaribin apa saikhal lisyaribin saikhatun ingkang gumlender ingkang nyaman haniyatun tur nikmat mumtatian hale wong sing ngebak-ngebaki wong sing numpaki manane sing ngebak-ngebaki minas syukri sanging syukur al jamili kang apik matoyahu ing dadi nggon tumpakane hamdu ta nggon saranane hamdu wa usolli lan mari lan maca selawat ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun ingsun maca selawat salam ala nuri ing atasen nur ing atase cahaya sifate cahaya al mausufi kang den sifati den sifati bitakot dumi kelawan dhisik jadi sederenge antar makhluk sedanten niku pun enten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal awaliyati lan nuriku den sifati status awal al muntakili kang pindah apa nur pindah fil hurori ing dalam piro piro napa asli maknane hurrah niku bathuk utawi wajah utawi fisik nggih al karimati kang mulya wal jibahi lan pira-pira pilingan jibah maknane pilingan maksudnya guys pokoknya nur nabi ku pindah dari figur-figur yang terhur terhormat disebut fil huroril karimati wal jibah wa astamni kholan jaluk peparing ingsun saya kata minkhah minkhah maknane peparing wa astamnihulan jaluk peparing ingsun Allah taala ing Allah taala ingsun jaluk ridwanan ing keridanan ya khusu engkang tertentu apa ridwan al itrota ing keluarganya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hirota kang suci an nabawiyata kang musa nabi Waya umulan nyemerambai apa ridwan, waya umulan nyemerambai apa ridwan. As sohabat, ing sohabat wal adba alan piro piro pengikuti Nabi. Waman nan wong walakang nyenengi sopaman hu ing Nabi. Dan semoga sholawat salam ini selain untuk keluarganya Nabi, untuk sahabat, para pengikut dan siapapun yang mencintai Nabi. Wa astajdihi lan jaluk peparing ingsun peparing sing layak jadi jada jadi jadian mana peparing sing layak hi ing Allah aku jaluk hidayatan ing petunjuk li sulu kisubuli krono ngambah piro piro dalan hati kang jelas wati kayu pertelo tor tur ingkang jelas nggih sami manane saya minta jalan lurus sing jelas wa khifdan nan jaluk perlindungan wa khifdan nan jaluk perlindungan atau terjaga minal ghawayati sanggeng kesesatan minal ghawayati sanggeng kesesatan fi khutotil khotoi ing dalam langkah-langkah sing salah utawa ing dalam garis-garis sing salah lan wa khutohu lan langkah-langkah sing salah mun niku makna-makna murad ini. Bon niki dawe Syekh berjanji wa ansuru lan nyebar sapa ingsun atau nyebarno sapa ingsun, memaklumatkan sapa ingsun. Mingkis sotil maulidi sangking ceritane kelahirane Kanjeng Nabi, An-Nabawi kang basa Nabi. ingson gelar buru dan ing piro pira lemek, piro pira kemul. Manane buru tu kemul utawa no nggih kemul te lemek, hisanan kang bagus, hisanan kang bagus, abqariyatan kang ora ana kembarane bagus sing lebih wong Arab nak muni Korea. Nadi mantor wong sing ngurutno nadi mantor wong sing ngurutno mana nadzuman suatu sing urut minan nasab syarifi sangking nasab kang mulia ingsun ngurutno ikdan ing siji bundelan atau siji rangkaian ikdan ing siji rangkaian tuhalla kang den hiasi tuhalla kang den hiasi apa almasami upiro pro pendengaran bihulahu kelan hiasane Anas Abi Syarif. Terus pengarangan Maulid ini dimulai dari cerita nasabe kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astainu lan jaluk tulung sapa ingsun. Ingsun jaluk tulung bi khaulillahi taala kelawan napa kekuatane utawa kelawan nggih kekuatane Allah taala wa quwatihi lan kekuatannya Allah sami la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau haula itu kekuatan terhindar dari maksiat, kalau kuah itu kekuatan melakukan apa? taat. haulillahi ta'ala wa quwati lan kekuatannya Allah al-qawiyati kang kuat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan maksudnya faktanya adalah kelakuan nu asyaknu manane al amru waqi' suatu yang pasti terjadi jadi kayak kuno anak mana nih domir saanu kelakuan aja nah, nih buatin kelakuan sesuatu yang faktual yang nyata dalam kehidupan atau nyata dalam ilmu hakikat disebut domir apa saan. Fa innahu mongko saat temenera kelakuan maksudnya alwake ya sesuatu yang nyata-nyata apa terjadi kula haula wala kuwata illa billah. La haula ora ana kekuatan wujud wala quwata lan la haula ora ana kekuatan menghindar sangka maksiat iku wujud. La haula ora ana kekuatan menyingkir sangka maksiat iku wujud wala quwata lan ora ana kekuatan yang lakoni taat kumujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini terhindar dari maksiat dan setiap saat melakukan taat semua itu hanya karena maunaya Allah Subhanahu wa taala. Atirillahumma qabrahul karim. Atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan Allahumma dobo dari kata atiru malane minyak ini jenenge apa ator orang tukang minyak bakul minyak wong Arab nak apa ator atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan Allahumma dobo Koprohu ing kuburane Nabi Al Karim kang mulya biarfin kelawan wewangian Syadhiyin kang banget wangine. Syadhi wangi sing krana kembarane. Wong Arab namane syadhi. Eh, sesuatu yang tidak ada kembarannya wong Arab nak apa syadi min salatin sanging salat solawat sing umum malane dibentuk nakiroh jadi cek solawate Allah cek Jibril cek semua malaikat wa taslimin dan e, uluk salam tawi salam salam jadi semua untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ba'du niki sing mulai napa mulai ilmiah wa ba'du sause hamdalah solawat Faakulu mongko matur sapa ingsun, to ngucap sapa ingsun. Huwa te kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita. Tuan kita, pemimpin kita, rupane Muhammad, ngene iku Muhammad bin Abdullah. Terus kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Iku Syaibatul Hamdi. Jadi Saibai maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang Nggih masyure beliau lahir itu mulai kecil ada satu dua uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab dari apa Saibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu ber, membaca apa tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Humidat dan puji apa khisaluhu. Piro-piro tingkai Nabi atau perilakunya Nabi asania tukang luhur. Asan, eh, khisaluhu apa piro-piro eh, perilakunya Abdul Muthalib. Apa khisaluhu piro-piro perilakunya Abdul Muthalib asania tukang luhur. Pun berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu tei jenenge Hashim iku utai asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Ini ku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu te arane Abdi Manaf iku al tu iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang petno, nisbatno apa alirtika udhure nasab mergo liulyahu krana dhuwure atau ketinggian margane Muhirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki pun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim mun bin Hashim bin Abdi Manaf nggih. Ibnu Kusayyin kang utawi Abdu Manaf iku putrane Kusayyin. Wasmuhu ta arane Kusay iku iku mujammiun iku jenenge mujammi. Terus kusoi piyambak ku gelar karena sering pergi jauh nggih. Kusoyin maknane sesuatu sing napa? Jauh. Sumya den arani sapa kusoi bi kusoyin kelan kusoi litaqasihi krana adoe kusoi. Maksudnya menjauhi kusoi fi bila di atal qasiyah fi bila di ata ing dalam daerah kudoah al qasiyati kang banget aduwe. Ila an adat meka yen to balekno ila ana ada tumeka ento baleknohu ing kusayin sapa Allah taala wa taala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyano fahama himahu mongko jaga sapa Allah taala himahu ing kehormatane tanah haram Ibnu Kilabin ya nak sing harokate ibni nggih mboten napa-napa tapi mestine niku rafa stanten ko faaqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah. nih, guys. Dan tentu rofa karena Muhammad ibn Abdillah. Jadi misalnya wonten sing harokat jer niku nggih nopo nopo. secara Eropa bisa dibenarkan tapi paling doif niku jenenge Arab tabaiyah terus dianggap anut ngarpe. Tapi mestinya nggih Muhammad iku ibnu Abdillah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rofa. Kita nak harokat jer ya betul nopo. napa Ibni Kilabin kang putrane Kilab wasmuhu te jenenge kilap jadi kilap piyambak niku gelar karena sering berkelana pemburuan nah, niku iku nglibatno anjing niku diarani napa kilap tapi asmane piyambak napa hakim namanya itu hakim bin murrah jenenge kilap niku hakim bin murrah iku hakim bin murrah bin ka'ab bin nuayin bin khalid bin fihr nah ini sing terakhir fihr wasmuhu utawi asmani fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus e, nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno, tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira napa asli manane weteng asli pira-pira marga ya albutunu pira-pira marga al quraisyatu kangkung sakures bon niku titik Wama faukohu fauqahu kinaniyun wa maute perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau fiher iku kinaniyun iku bani kinanah kama kodin perkara jaraha kang condong ilahi maring ma sapa al kasiru wong akeh ulama akeh wartadho lan ngridani sapa kasir hu ing ma Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wawa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Wawa te Ilyas Ilyas iku awaluman. Iku kawitane wong. Ahda kang ngekeki hadiah sapa man hadiah al-budna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram karena tentu penyembelian unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Orang yang mentradisikan e, memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan untuk disembelih di ar-rihabil haramiyah. Wasumi alan dan rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna mane sulbun ego wakas ego wakasi wekase uh, sinten Ilyas apa op an nabi sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa nabi zakaro ingkang nyebut sapa nabi nyebut Allah ing Allah taala walabba lan napa nggih nyembadani artinya ketika itu dia dengar bahwa nabi menyebut Allah sekaligus nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jadi napa walabbahu napa walabbahu zakaro ingkang eling sapa nabi utawa nyebut sapa nabi Allah taala yang Allah taala walabba lan maca talbiyah sapa nabi hu ing Allah. Maksudnya maca talbiyah napa? Komitmen samikna wa atokna selalu nurut sama pangeran wis napa? Walabba. Ibni Mudor Tor Ilyasu putrane Mudor bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Terus pun titik nih. Wa hadza utawi iki niku mata rantai. Wa hadza utawi iki niku mata rantai. Nazumat ingkang ngurut-ngurutno. Faro idau ing ijen-ijene asilku apa bana nusunnati. Apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados tengene napa? E, ayah sabul insanu allan najma'u terus bala qadirina ala an nusawiya napa banana dadi banan niku maknane napa eh napa jenenge driji niku tapi napa jari-jari mulane nak tengkarangan karangan-karangan misale kataba bibananihi Mbah Mun itu babi bibananihi napa nama apa dengan jemarinya napa wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab nazomat ingkang nopo ngerangkai nggih nazam anane sesuatu sing dirangkai melane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib jenenge apa nizam napa nizam sesuatu yang tertib melane nazoman darani nazaman karena tertib misalnya mem ya mem kabeh rok rok kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja mali ane nazaman napa nasar jadi kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak apa tertib nazomat engkang ngurut-ngurutno. Nggih tengene dibak mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid mriku nazoman niku mumpun napa? Mumpun eh, mutaati Nazomat engkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faro idawu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunati. Apa eh, pena-penane sunnah asaniati kang luhur. Mun Warof uhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari waba Warof uhu tawi ngangkat nasape Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama bisa ulang lagi ya e, menyampaikan nasape Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim okay. ilal khalili maring khalil rupani Ibrahim iku amsaka iku menahan diri manane ngeker ngeker anhu sangking rafuhu ilal khalil Ibrahim anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat wa abalan menolak sapa syarek hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim jadi intinya setelah Adnan itu kalau nggak ngertos nasabi Adnan udah saat terusnya sampai Ibrahim tapi itu tidak muktamad napa tidak muktamad maksudnya ada kepastian kalau Adnan niku putune Nabi sinten Ibrahim cuma fulan bin Fulan ini tidak ada kepastian tapi mesti tok Ibrahim jenenge apa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka nusyari wa ba. wa adnanu utawi Sayyid Adnan wa adnanu utai Sayyid Adnan bila roy bin kelan kemamangan Wa adnanu te sayyid adnan fila raibin kelan tanpa kemamangan. Inda dzawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An-nasabiyati kang bangsa nasab iku mesti ila dzabih Ismaila. Iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismaila Ismail. Nisbatuhu iku dadi nisbate adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim tuh fulan bin fulannya tidak terdata, nama? Tidak terdata. Tidak terdata secara nama loh ya, nama? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyah Nabi Ismail. Iku nisbatuhu iku dadi nisbati Adnan wa muntama hulan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak dadi intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah dok Nabi sinten? Ismail. Fa'adhi mongko duh banget agung. Fa'adhi mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Atau fa'adhim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amar tapi pun sekot takjub napa? Sekot tak fa'adhim bihi tuh betapa agunge. Pokoke wong Arab nak kawok iku menene azim bih. Niku wis boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa? E, eh, takjub utawa sego tak. Min ikdin saking untean untaian napa eh, untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai, saling tersusun. Apa kawakibuhu pira-pira bintange Igdun. Ad-duriyatu kang bangsa jumlorot, kang bangsa duri, bangsa mutiara. Wa kaifala wa kefalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawagi buduriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid Maksudnya saya itu bendoro al akramu kang banget mulyane rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa kanjeng Nabi wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantai ini an Nabiul akram al muntaqatu kang niku asline tak niku napa tak al muntaqatu kang den pilih napa al muntaqatu kang den pilih terus napa ini ki pun niku mawon nggih kula final mawon nggih saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon mboten nak malam 17 kesuwen <laughs> malam 14 mawon karena biasanya kalau sarang tanggal 15 ya Terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kula ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawi tiba mau terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? syariat wal khalidah. Kersane fokus. Terus kula badhe nerangaken ya. Terus Rungokno ya. Jadi problem utama kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambak ini wong Arab. Arab niku tiang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah. Umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Ini ya, apa? Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf neng Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya babu Saibah napa? Babu Saibah atau babu Bani Saibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu huwa awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Berjanji itu namanya Ja'far, Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saat ini artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Nah, ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim jadi makom itu bukan kuburan tapi apa sesuatu yang pernah didomisali ya atau pernah diinjak jadi malah mereka darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa Ka'bah ya karena mukjizat terus bekas dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan duriannya di di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah ini askantu ming dzurriati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi? Dia itu anaknya siapa? Turunannya siapa? Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriatam ba'duha mimpa nggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh. Turunannya Karmen itu tidak boleh. Ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian ya ndak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, bu yute Soleh. Misalnya Nabi itu bayi Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple. Kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lo nak kiai oleh kiai kan tidak maksum derajatnya kan di bawah Pemenah Kiai Maklar tambah oleh, soalnya soalnya oleh. Ini masalahnya Nabi apa? Orang yang spesi, spesial. Itu harus bapaknya spesial, bahnya spesial, duitnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus zuriatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, bapaknya siapa. Dan Sayyid Berjanji ini yang ngarang Berjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Berjanji. Karena kitab Madaeh yang Mamlu Ahbil ilmi itu Berjanji. Tapi yang isek itu simtuduror. Ya. Tapi yang tua itu Berjanji. Makanya Alhamdulillah kita mbah piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, itu soalnya dua diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'akulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus wong Mekah darani Saibatul Hamdi, napa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muttalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini ya, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib, napa? Nah, Abdul Muttalib kecil itu pernah derek Muttalib, Muttalib pamannya ya. Abdul Muttalib kecil berarti Saibah ini apa? pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Ya Muthalib wonge gaya, pas ditakoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamane itu gaya kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Jadi wong Arab paham ya. Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat. Makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi wis dene kilap. Kilap maknane asura ngono le mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Oh, langsung bawa mana kilap, asu. <laughs> oh kasus oh kasus. Makanya di, nah itu hebatnya Imam berjanji Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kala bayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang non ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam tuh hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah menamakan dirinya anak Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farkolit, Munahama, nggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, you know? Di situ disebut munahama, kadang disebut farkolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad orang yang di yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu nggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka Alufiha fiha matasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal-personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu terus orang-orang Yasrib bilang ya Rasulullah hadihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah ini kotamu kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di medina sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti apa tadi apa e, mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat Injil, menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyur. Sumia bil Quran ya li annahu makru karena dibaca. Maka sumia Quranan. Koro ayak ro'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab. Wal kitabil mubin. Karena bentuknya musaf itu maktub. Ada yang ditulis. Artinya melibatkan kita kitabah. tuli Maka sumia kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf. Apa? Mushaf. Karena mushaf itu dari kata sohifa ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutohar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-farik bin al haqqi wa bin al batil disebut furqon, pemisah Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad, wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang yamhubi al kufro dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasir saya ini hasir penggiring karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa mangkul. Ya, alam apa mangkul. Nah sekarang Asmani Babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua, semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Saibah, pasti ada orang bernama Saibah karena ada Bani Saibah turunannya Saibah dan itu siapa? Abdul Muttalib dan itu siapa? Abdullah itu siapa? Muhammad dan itu butuh bukti artefak makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim Bukti setelah Ibrahim kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah itu terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngentikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar ini inda baitikal muharram ya Allah sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif ada kata min sebagian karena kalau Ibrahim bilang zuriati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zuriati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina yaitu Ishak sinten? Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min zuriati, apa? Min Terus Ibrahim menghentikan di wadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Melane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu Rob Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama oh ya Allah, ya saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Kak. Titenani sebuti Gusti, ada Rob ada Roh Ada cekungan dalam tempatnya air. Yaitu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa sodakawul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya udah ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Ojo kok Malang nggo ilmu jodok jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Eh, wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar, Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Kubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi istiadat itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada zam-zam ya karena logikanya gampang secara umum Meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Napa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu kan. Maksudnya normali sumberan uning cekungan. Kan ya lucu. Banyu milih munggah kan ya lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi ada ajro ala matrodil adat atau ala mutorodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh makanya zuriyatam ba'duha. Mulane jogeman kalau suwun jogeman ninggal berjanji karena kitab berjanji itu yang paling matku nabi muci nabi min khaisul ilm sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapak Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapak Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifala wasayidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana kamu katakan bapak Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjali bagaimana nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapak Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok no? Makanya Dawi tiba wa kefala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah Nabi suci wong itu liwatane nur yang su Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, pindah ke berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru Soro kafiron. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ini nure Nabi itu tidak tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang pondok lu ijek apal juz sama sekali mulai yus rapal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, wah Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manuru Muhammadin fi Azhar itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya ada setuju-setuju yang normal saja karena e, nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat nanti keribetan apa orang kemudian nggak percaya dengan lafat karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah karena ada kemungkinan majas Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum belum kafir. Setelah ada inti nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kefala wasayidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing maca Abtadi wis tukang nyanyi sapa gendenan-gendenan. mudah maca gendenan. Ayo maca-maca ya, lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى أسني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبكرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدب اللهم ربه الكريم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل عليه ganti jangan ganti ganti sopo sopo alam sing nentokno sopo Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibah hamli humidat fisaluhu saniyah ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتمع انتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي قصي لتقاصيه في بلاد بضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى من الحق والقرى من المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن نون رمد كلاب بن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن مدر ابن كلانة ابن خزيمة ابن مدركة مدركة ابن إلياس وهو أول من أهجر البطن إلى الرحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن بدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتهى فأذن به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم Ayo nasabun aja terus. Nasabun ta nasabun ta sibul ulabi ulahu Bismillahirrahmanirrahim nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zuriyatam ba'duha mimba. Artinya kita harus memastikan asamnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ini Mekah. Buktinya apa? Nah, saya ini gampang, oh buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktikan no fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen niku artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. faham gitu. Ya? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al Habsyi niku isek napa brontone neneng Nabi dadi simtut duro. Nah, tiba itu lebih senior antara itu dan itu itu tiba. Jadi tiba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean nih sonok paham e lah nak paham banget kita ya, era bakat wis pokoke paham e senaris kula waca nasabun utawi urutane nabi nganti tok nabi Adam nasabun merupakan nasab eh nasabun nabi napa nasabun tahsibu kang bakal nyongko siro al ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku qaladat kang ngerangkai. Kiladah itu maknanya napa niku? Kalung apa bisa Indonesia niku? Pakai apa? Ya kalung utawi napa? Iku ha, temen iki hu ya. Umume ha. Ya? Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat engkang ngrangkai, engkang ngrangkai. Ha eng al-khula nuju maha. Tegese eng, napa bintang-bintangi al-khula opo al jauza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget opo ikdu sudatin opo mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin yang dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatiku yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu Yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darah ini anta yatimun fis Kamu itu tunggal dalam kemul kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu terus buatan buatan pokoknya yatim yang beri maksudnya buatan yatim tanpa bapak yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan doh banget mulyane minasabin sange nasab toharoh ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wa sifah iku kosok baline napa ne? Neka. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Neka. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zi? zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem uh, silsilah sing nyaman alhani warawahu lang riwayat sapa Zain Al-Iraqi hu ing hadan nasab. Aku jeng waca jeng hafidhul ilah ya. jeng li Muhammadin abahul آباءه الأمجاد صونا باسمه تركوا الصفة تركوا الصفة فلم يصبهم ناره من أدم من أدم وإلى أبيه Jadi wow nggih, saya ulang lagi nggih, nabi itu figur yang spesial. Dan nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya wong bam dewe ngono, buyutem dewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sebaya nyolong jambu kan jadi ribet. <laughs> Oh, kan jadi ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya Gue rada provokator. <laughs> Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Yo jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, bahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jaga Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh, gaya Muhammad anti zino bamu ya gitu kan ribet gayamu no nyolong mbah nyolong kan ribet sehingga untuk menyelamatkan namanya nabi itu didesain Allah turunan wong soleh bayo ya soleh buyute soleh iku jenenge nabo hafidul ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada saunalism oh tadi kena bengak bungak paham napa saya paham ya ya yes, lumayan wis yes. Samin, usah amin ya rapopo. Kayak Madura gitu, takoi, Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Lu kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi pak. Nah, <laughs> kena paham malah jadi kiai. Fantasi, ya ora paham bener. Sementing bengak-bengak rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak kuweleh, bapak yo ya ora zina, mbah yo ya ora zina, kuwabe ora zina. Disebut tarakus sifaha falam Yusib Hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah banyak Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak kuweleh napa? Ben gak kuweleh. Ya, misalnya kayak Hafid terus di bapak mau Fatihah ya iso izin, padahal terima kia apa bayangkan kali itu Nabi. Ya kan? Makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bayi mbak Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan le Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Ya, misalnya kedaran Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi di baik biasa gaple. <laughs> kacau. Kacau gak? Waduh kan kan paradok. Nabi ku Sayyidul Awal dan Akhir, oh, tapi bae tukang adu pitik. Kan yo ribet. ribet to, Ribet. Nah, mulane nazuman ini, nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat. tuh. Ya. Aku kadang yo iskal, iku ora paham kok bianter. Ya wis gak apa-apa, rame-rame napa? Saya tak warai ben rodok dong. Oh. Lho kula kangkang nak tibane sering nangis. Ya. Mergo paham. Tangan-tangan enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaca kayak apa ndak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. <laughs> Gitu. Sira apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. malah ribet toh. Yes, sekarang wala sementing untuk syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahannya Habib Umar sepen kono dirawi Nabi, bahannya Habib Umar, bahannya amus, pokoknya rame-rame untuk syafaat apa? Kanjeng Nabi. Serau sampai yang nurawuh malah ngel-ngel loh. Hafidho Joko Sopo alilahu pangeran. Ya, Hafidho Joko Sopo alilahu pangeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak darani apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami si abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam abahu eng, bapak mbae buyut-buyute Kanjeng Nabi. Dadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing Joko pas bapak etok. Mbae ora keliru, abah di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Abah. Kayak kita darani Adam ya apa? Abah. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Awang istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al amjada kang luhur-luhur. Jadi bahannya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krono jogo ismihi maring asmane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. hafidul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal lismihi. Taroku podo ninggal sopo abah. Taroku podo ninggal sopo abah. Ninggal asifaha yang berzinaan. Mereka semua mbah Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha ing naan. Falam yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam apa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina. Cacate sifah mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumu kemarin abai Nabi wa umihi lan ibune Kanjeng Nabi mergo kabeh ku hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi Sarotun utai mbambae Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbambae Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalam sirsire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah wajah babai Nabi al-bahiyati kang cumlorot. Karena nur nubuah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuah. Iku banget gak pantas ya. apa banget? gak Ya, makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu jenis apa? Sarotun saro nurun Nubuati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertela apa badruhu apa napa purnamane nabi. Apa badruhu apa purnane purnamane nabi. Fi jabini jadi yang dalam pilingane bayi nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti neng napa? Jabin, neng napa? segi kuno namanya nama begini Pilingane Abdul Muthalib wa abihi lan bape Abdul Mut Muthalib rupane Abdillah. Terus kulo suwon ya diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zohiriu koyo koyo babe Nabi Musri, itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, Babai Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini kaumi sampai babai Nabi melakukan sirik. Paham ya? Iya. Jadi misalnya ono riwayat babai Nabi ku ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Sirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya agak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah din itu maknanya apa tatanan ya apa tatanan nah Faham kalau balin malik ya. Kalau ada zuhirnya hadis soheh, selama ini dalil wahabi biasanya kan berdasar hadis soheh. Kalau kita ndak tidak cukup hadis soheh, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis soheh. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi nabi kafir. Koyo opo rapantesi. Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat ngilangi kafir. Lah itu bapakmu kafir. Bam Kan ribet apa? Ribet. Kan kalau gue rakafit, gue enak. nang bapak kafit. Pokoknya hafid. enak, penak kowe aman apa? Kenapa goblok lu untuk turunane. <laughs> kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan makso sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang ngakhiri nasab no? Nasab. Jadi besok ben cerita nih putumu terakhir gak goblok. Iku aku. <laughs> Lah tapi ya Pak? bisa mbahmu cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku. Ya, jadi eling-eling Jadi Terus tek hadis sohela, itu minan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah lah sarah itu nanti yang mentakwil, nabo? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. wah kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah napa wal jamaah jadi sing berpikir hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad saunal ismihi tarakus sifa hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi Ayo eh, dong waca mulai nasabun 4 bet terus wis ngajine terus. Ayo waduh, eh, waduh, Ayo eh, bareng. Nasabun ta